kehidupan e, di dalam kehidupan manusia yaitu sebuah tema at-ta'awun saling tolong menolong saling membantu uh, bantu membantu dan pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. هذا الموضوع قد تكلمنا عنه كثيرا. Tema ini kita telah banyak membahasnya sebelumnya. لكن الحال الذي نحن فيه يستدعي مزيدا من التذكير. Akan tetapi keadaan yang sekarang kita berada padanya membutuhkan atau mengharuskan bagi kita untuk banyak mengulang ataupun menambahkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hadzal mawdhu' amara Allah bihi wa nahaa Allah anhu. Tema ini padanya ada perintah Allah dan ada larangan dari Allah. Amara bit ta'awun 'ala al-khair wa nahaa 'an at-ta'awun 'ala asy-syarr. Allah memerintahkan untuk saling berta'awun dalam kebaikan dan melarang kita untuk berta'awun dalam keburukan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Allah Ta'ala berfirman dan tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal Dan janganlah kalian berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Fil hadis al-muslimu Akhul muslim. dan disebutkan di dalam hadis seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain لا يظلمه sehingga tidak boleh untuk menzaliminya ولا يسلمه يعني لا يخذله لعدوه أو لمصيبة يتركه ويتخلى عنه jangan dia merendahkan atau menghinanya في الحديث الآخر ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته dan di dalam hadis yang lainnya disebutkan barang siapa yang dia senantiasa memenuhi hajat kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi hajat kebutuhan dirinya ومن في الحديث أيضا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة dan disebutkan dalam hadis yang lain pula barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى المؤمن للمؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان وشد يشد بعضه بعضه بعضا وشبك بين أصابعه dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya saling menguatkan dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menautkan antara kedua jari jemari tangannya. Subhanallah ayuhal ikhwah. Maka subhanallah wahai saudara-saudaraku. بعض الناس عرف عنه الإحسان والتعاون والمسارعة إلى الخير مع إخوانه Sebagian orang diketahui tentang semangatnya dalam berbuat kebaikan dan semangatnya dia, dia di dalam membantu saudaranya. ورزقه الله صبرا وتلذذا واستمتاعا بذلك dan Allah memberikan rizki kepadanya berupa kesabaran dan dia bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika dia berbuat kebaikan. فإذا حصل للإنسان حاجة أو مصيبة لا يفكر إلا في أمثال هؤلاء لا يخطر في فكره إلا هؤلاء الصادقون المخلصون في تعاونهم sehingga ketika terjadi sesuatu atau terjadi sebuah musibah maka tidaklah terpikirkan kecuali bagaimana keadaan mereka orang-orang yang dikenal dengan kejujurannya dengan keikhlasannya ketika mereka beramal atau bertawun بعضنا في هاتفه ألف رقم أو ألفان أو ثلاثة di HP kita terkadang mungkin seseorang menyimpan ada seribu nomor atau dua ribu atau bahkan tiga ribu nomor وربما يفتخر بذلك dan terkadang seseorang bangga dengan hal itu وربما إذا كتب في استاتوس ينظر إليه مئة مئة وخمسون مئتان ثلاثمائة dan terkadang ketika dia menulis di dalam statusnya yang melihat statusnya itu mungkin banyak 100, 200, 300 dan dia senang dengan hal itu. أين الصادقون منهم؟ أين؟ كم الصادقون منهم؟ كم عددهم؟ As-sadiq. As-sadiquna fi ukhuwatihim. Dari jumlah yang banyak itu, siapa yang mereka jujur di dalam persaudaraannya? إذا نزلت بك نازلة أو مصيبة أو احتجت شيئا تنظر في الهاتف في أرقامهم لا لا لا bukan tidak يمكن مئة مئتان لا تجد مخلصا إلا من رحم الله Ketika menimpa dirimu suatu peristiwa atau suatu musibah, mungkin engkau melihat ke nomor-nomor yang engkau simpan tadi. Mungkin engkau melihat nomor ini, mungkinkah engkau menghubunginya? Oh, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Begitu banyak yang mungkin engkau tidak merasakan kejujuran dari mereka di dalam berso apa hubungan persaudaraan. Jika nazalat bi akhir musibah wa aradta ad-da'wata ila at-ta'awun aw ay 'amalin min a'mal at-ta'awun kullama tara raqman la yatma'innu qalbuka listijabatihi. atau ketika menimpa orang lain suatu musibah atau peristiwa dan engkau ingin mengajak orang lain untuk menolongnya maka engkau melihat ke nomor-nomor yang ada di HP-mu engkau melihat satu, dua, tiga nomor dan seterusnya engkau mungkin tidak mendapati seseorang yang engkau tenang bahwasanya dia akan menerima e, ajakanmu tersebut untuk membantu saudaramu yang lain in kunta mimman yatajannabu nasa isti'anata i'anataka wa talabaka li'i'anatihim ليأسهم من خيرك فهذا دليل شر إن كنت ممن لا يطلبه الناس ولا يأتي إليه الناس ويطلبون منه التعاون Engkau apabila bukan termasuk yang biasa orang melihatmu istilahnya berbaik sangka kepadamu bahwasanya engkau adalah seorang yang banyak melakukan ta'awun. Limadza la yatlubuna minka liya'sihim? Kenapa mereka tidak men uh, eh, limadza? La yatlubuna minka at-ta'awun nah. li'annahum yai'asuna min khairik. Ah. Kenapa mereka tidak meminta darimu untuk berta'awun bersama mereka? Karena mereka putus asa bahwasanya engkau bukan seorang yang dikenal suka berta'awun. Kathirul i'tidhar li ghairi udhur. Karena banyak meminta udur dalam hal-hal yang tidak dibenarkan udurnya. فهذا دليل شر وعدم خير هذا دليل شر وعلامة شر maka ini merupakan tanda dari tanda-tanda kejelekan وحرمان dan terhalangi dari kebaikan يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره sebaik-baik kalian adalah siapa yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan seburuk-buruk kalian adalah seorang yang tidak diharapkan darinya kebaikan atau tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa tenang dari keburukannya. هذا أيها الإخوة الكرام standar Maka ini wahai saudaraku jadikan ini sebagai standar. Mi'yar wa mizan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tolak ukur dan timbangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu sallallahu alaihi wasallam kama fi Muslim hadis awal fi Tirmidzi wa Abi daud min hadis Abi Hurairah. Wa hadha al-hadis fi muslim min حديث abi hurairah anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al sebagaimana tadi disebutkan dari e, riwayat hadis tersebut kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa dari kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia melakukannya يحصل كثيرا أن بعض الناس يقول نتصل بفلان نرسل بفلان فيقول له أصدقاء لا لا هذا tidak manfaat terkadang orang mengatakan kita hubungi si fulan atau kita minta tolong kepada fulan maka yang lain mengatakan nggak usah nggak perlu ini nggak ada manfaatnya kita ngubungi dia yaqul sahibu nuhawil coba temannya mengatakan kita coba dulu Assalamualaikum nuriduka fi kada at-ta'awun maaf dicoba dia menghubungi Assalamualaikum kami mengharapkan ta'awun antum dan dia membalas maaf Asdiqauhu memang begitu. Maka temannya mengatakan, gimana? Memang gitu orangnya. Hmm, hakadha huwa daiman. Maka terkadang keadaannya seperti ini wa ikhwah. Maksud ya ikhwan, la iyyaka ihdhar an takuna mashhuran 'inda Allah 'azza wa jal bi'adami hubbika lil khairi wat ta'awun. Maka maksudnya di sini hendaknya engkau berhati-hati. Jangan sampai engkau dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang tidak ataupun seseorang yang dikenal tidak bersemangat dalam kebaikan atau dalam ta'awun. Wa iyyaka an takuna mashhuran 'inda al-khalq bi'adami hubbika lit-ta'awun. Dan berhati-hati jangan sampai engkau terkenal di kalangan manusia sebagai seorang yang tidak cinta, tidak senang dengan ta'awun. Qala Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullah Berkata Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullah. Qala liman sa'alahu 'anil ikhwani fillah man hum. Beliau berkata, ten, e, ketika ditanya, ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang siapakah saudara-saudara fillah, siapakah akhi fillah, siapa mereka? Qal humul 'amiluna bi ta'atillah 'azza wa jalla. Mereka adalah orang-orang yang beramal dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. المتعاونون ala amrillahi azza wajal dan orang-orang yang saling berta'awun, saling bantu membantu, tolong menolong dalam perintah Allah azza wa wajal. Wa in tafarraqat duruhum wa abdanuhum. Walaupun berbeda-beda negeri-negeri mereka dan badan-badan mereka. ولذلك أحيانا ينفعك رجل من جزيرة أو منطقة أخرى وصاحبك الذي بجانبك لا ينفعك ولا يعينك. Oleh karena itu terkadang yang memberikan manfaat kepadamu adalah seorang yang mungkin dia berada di pulau yang lainnya. Dia memberikan manfaat, padahal orang yang mungkin berada di dekatmu satu pulau denganmu, dia tidak memberi manfaat kepadamu. Wal maqsudu bitta'awunin nafi' dan yang dimaksud adalah ta'awun yang bermanfaat, taqdimul musa'adah, yaitu seorang mendahulukan dan mengagungkan eh, saling membantu. Wa badzlul i'anati wan naf' dan dia berusaha untuk memberikan pertolongan dan manfaat ibtigha al-ajri min Allah azza wa jalla dengan mengharapkan pahala di sisi Allah azza wa jalla hadha huwa at-ta'awun alladhi yanfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah maka ta'awun yang seperti inilah yang akan memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan di akhirat ta'awun ayyuhal ikhwatul kiram amrun daruriyyun la budda minhu fi hayatin nas ta'awun, saling membantu, saling tolong-menolong adalah perkara yang sifatnya dharuri, sesuatu yang harus ada dalam kehidupan manusia, dalam muamalahnya dengan manusia. Wa min fawaidihi yunjizul amala bi asra'i waqtin wa aqalli juhd. Dan di antara manfaatnya dari ta'awun tersebut adalah terlaksananya amalan dengan uh, waktu yang singkat dan dengan hasil yang lebih baik. ويصل الجميع إلى الغرض والهدف والمقصود بجهد قليل وسرعة وإتقان dan semuanya mendapatkan maksud dan tujuan dari suatu amalan atau pekerjaan dengan waktu yang singkat dengan tenaga yang sedikit dan sesuatu yang baik لا سيما إذا كان التعاون بعد التشاور الصادق الخالي من كل al ومنفعة خاصة terlebih apabila ta'awun tersebut terlaksana setelah adanya musyawarah yang jujur, yang kosong dari hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan khusus atau manfaat khusus. فهذا يكون حاصله ونتيجته وثمرته عظيمة بإذن الله عز وجل. Maka yang seperti ini hasilnya, buahnya akan lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal. التعاون يكون بكل وسيلة نافعة. Ta'awun itu bisa dilakukan dengan setiap cara yang bermanfaat. كالكلمة النافعة Seperti mengucapkan ucapan yang baik, والحث والتشجيع memberi dorongan, memberi hasungan kepada orang lain, والدعاء memberikan doa, والبذل للمال seorang mencurahkan hartanya أو الوقت atau waktunya أو الجهد atau kesungguhannya أو الرأي والنصيحة atau menyampaikan usulan atau nasihat. وهذا كله لكل واحد منها أدلة لكن الوقت لا يتسع لذلك Dan masing-masingnya ini padanya ada dalil-dalil namun waktu yang tidak mencukupi untuk menyebutkannya. والأدلة السابقة شاملة لهذا كله Dan dalil-dalil yang telah berlalu semuanya mencakup dalam hal-hal ini semua بعمومها secara umum. والتعاون يكون لكل مقصود وهدف نافع Dan ta'awun itu terjadi atau terlaksana dengan setiap tujuan yang bermanfaat, في أمور الدين والدنيا baik dalam perkara dunia atau baik dalam perkara agama ataupun dunia, في أمور العلم والدعوة والأسرة والمجتمع وغير ذلك baik dalam perkara ilmu, dakwah, keluarga, masyarakat dan sebagainya. التعاون النافع Ta'awun yang bermanfaat. Yuhibbuhul mu'minul mukhlis alladhi yata'amanu ma'allahi azza wa jalla akan akan dicintai oleh seorang mukmin yang mukhlis yang ikhlas yang dia beramal bermuamalah kepada Allah Azza wa Jal. Ta'awun baina ashabil mujtama'il wahid dan ta'awun antara orang-orang yang tinggal di satu tempat yang sama. Lahu manafi'u katsirah memiliki manfaat-manfaat yang sangat banyak. dunya wal ahli wal Baik dalam perkara agama, dunia, keluarga, anak-anak. wal Demikian pula dalam harta dan apa-apa yang dimiliki. haluna fi Maka bagaimana keadaan kita di masyarakat kita ini? Wa nahnu da'watun wahidah. Dakwah kita sama. Manhajuna wahid. Manhaj kita sama. Hadafuna wahid. Tujuan kita sama. Al-ma'hadu ma'hadul jami'. Ma'hadnya ma'had milik semua. Ad-da'watu da'watul jami'. Dakwah ini adalah dakwah kita semua. Al dhuyufu dhuyuful jami'. Para tamu yang ada adalah tamu kita semua. Inna asbab al-hirsi tazdad. Dan sesungguhnya sebab-sebab yang mendorong untuk lebih bersemangat ini semakin bertambah. عندما تجتمع أسباب الترغيب الكثيرة Ketika berkumpul sebab-sebab adanya dorongan-dorongan ini juga semakin bertambah. وهنا يأتي سؤال مهم Maka di sini datang sebuah pertanyaan yang penting. هل التعاون له مجالات محصورة Apakah ta'awun itu medan-medannya atau tempat-tempatnya terbatas? الآية تقول وتعاونوا على البر والتقوى Di dalam ayat disebutkan bertawunlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wahadhi asma'u jami'ah tashmalu kulla khair. Maka ini adalah bentuk isim yang mencakup segala bentuk atau segala jenis kebaikan semuanya masuk dalamnya. Walakinna, ahyanan bisababi jahlina wa ghaflatina naghfulu an majalatin adidatin taawun. Akan tetapi kita terkadang karena sebab kejahilan yang ada pada diri kita, kelalaian yang ada pada diri kita sehingga terlupakan dari kita sisi-sisi yang banyak dalam ta'awun itu ونجعل التعاون محصورا في أعمال معينة dan menjadikan ta'awun itu hanya terbatas dalam bentuk-bentuk tertentu في الوقت الذي يكون كل هذه المجالات مطلوبة dalam waktu yang mana eh, sisi-sisi uh, ini semuanya dibutuhkan ta'awun padanya. فالمجتمع يحتاج إلى التعاون في نشر العلم والدعوة والخير. Maka masyarakat membutuhkan untuk ta'awun di dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah dan saling menasihati. ونشر العلم والخير يحتاج إلى التعاون في تهيئة الحال لسماع العلم والخير dan menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah butuh padanya ta'awun di dalam mempersiapkannya agar mempersiapkan bagaimana bisa ilmu ini didengar mempersiapkan agar mereka bisa mendengar ilmu ini dengan baik dan mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang ada untuk orang lain. Hada bi tertib jadwal wa hada bi tertib al-i'lan wa hada bi nashriha yang ini dia bertawun untuk menyusun jadwal. Yang ini bertawun di dalam e, menyebarkan iklan dan ini bertawun dalam hal e, penyebarannya. Wahada bertertib al-hadirin wal-hadirat. Yang ini mengatur siapa ya apa namanya para hadirin baik laki-laki ataukah wanita. Qabla majiihim wa ba'da majiihim. Diatur e, sebelum mereka datang demikian pula nanti bagaimana setelah mereka e, kepulangan mereka. وهذا بترتيب الأولاد yang ini mengatur tentang e, pengaturan anak-anak المجتمع يحتاج إلى التعاون في الترتيب الوسائل المعينة لطلاب العلم maka masyarakat ini membutuhkan ta'awun di dalam menertibkan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang bisa membantu di dalam mempelajari ilmu. Tahiyat al-hal li sama'il ilm wal khair wal naf'. Mempersiapkan uh, tempat atau keadaan untuk mendengarkan ilmu dan mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Wa hadha huwa al-maqsud al-asli fi ma nahnu fih. Dan ini adalah maksud yang mendasar di waktu kita sekarang ini. فكل ما يؤدي إلى تحقيق المقصود فهو من الخير ومن التعاون على الخير maka segala sesuatu yang bisa mewujudkan dan mendukung dari tujuan yang asli ini, tujuan yang mendasar ini, maka itu adalah manfaat dan ta'awun dalam kebaikan. al taawun fi ikrami Masyarakat butuh untuk saling bertawun bagaimana memuliakan tamu-tamu kita. Wa Dan memuliakan tamu tidak hanya terbatas dalam hal makanan saja bal yakunu bihusnil istiqbali wal bashashati wal bishr dan bahkan bisa berupa dalam bentuk e, baiknya di dalam menyambut mereka menampakkan wajah yang berseri-seri menampakkan senyuman kepada mereka wal mujalasah wal muhadatsah al latifah duduk dan berbincang-bincang dengan pembicaraan yang lemah lembut bersama mereka wa qawai hajatihim dan membantu mereka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka khususan man kana ghariban Terlebih apabila tamu tersebut adalah seorang yang asing, bukan dari daerah sini. وعند العرب قديما مثال عربي يقولون بشاشة المرء بشاشة المرء أو الضيف خير من قراه القراء أي الطعام الذي يقدم للضيف dan di sana ada uh, ungkapan dari orang Arab yang menyebutkan maknanya wajah yang baik yang berseri-seri ini lebih bermanfaat bagi tamu dibandingkan makanan yang dihidangkan kepada mereka. Alhamdulillah di Indonesia fil 'adah mubtasimah secara umum di Indonesia kata beliau eh, wajah-wajahnya mereka umumnya berseri-seri banyak tersenyum ini alhamdulillah baqiya أن نحتسب هذا ليكون لنا ajran عند Allah عز وجل tinggal bagaimana seorang menjadikan ini e, meniatkannya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah sehingga dia mendapatkan pahala tersebut. Karena al-'adata bin kama hiya al-qa'idah 'inda al-ulama, al-'ada bin niyyati wal maqsud al-hasan tanqalibu ila Karena sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya adat kebiasaan apabila dibarengi dengan niat yang benar akan naik berubah menjadi amalan kurbah atau sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Di bab ta'awun, tahawun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila naw'in min Di dalam bab ta'awun, di dalam bab ta'awun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang sebagian dari jenis ta'awun. Fayaqul man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka nama fadlu dahrin. Barang siapa yang memiliki e, tumpangan kendaraan, jadi masih ada bisa dikendarai oleh orang lain, dia memiliki kelebihan, maka hendaknya dia per, apa namanya berikan atau dia persilahkan kepada orang lain yang dia tidak memiliki tumpangan. Contoh, misal mobil, sayarah, sayarah, motor, Nah, hmm. contohnya misalkan eh, motor dia sendirian masih bisa ada yang bonceng, mobil juga masih ada kursi yang kosong. Hmm. Alladhi indahu itsnan yadha wahid huna. Yang punya dua motor saya. Kulluhu. Nah. Semua. Jadi yang punya mobil dua bisa istilahnya dipersilahkan buat tamu. Punya motor. Kunci. Serahkan kuncinya ke panitia. Kunci. Laka. Ya, huna, huna. <laughs> Yang punya kunci nanti bisa bawa ke sini hmm. buat tamu. يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, barang siapa yang memiliki kelebihan dalam hal bekal, hendaknya dia mempersiapkannya atau mempersilahkannya kepada seseorang yang tidak memiliki bekal. Hadis fi Sahih Muslim min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Wa min al-khair Wa min al-khair alladhi yanbaghi an yudhkara fayushkar dan termasuk dari kebaikan yang sepantasnya untuk disebutkan dan disyukuri أن هذا المعهد ومن فيه بفضل الله معروفون بحسن الضيافة والترحيب bahwasanya ma'had ini dan orang-orang yang berada di dalamnya dikenal memiliki uh, baik dalam hal menyambut tamu dan dalam menyambut apa ya menyambut tamu. ومن فضل الله علينا أن عددا من إخواننا قائمون بجهد عظيم. Dan termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya di sana ada jumlah sejumlah ataupun banyak dari kalangan ikhwah yang mereka melakukan uh, semangat yang besar atau pengorbanan yang besar dalam hal ini. Kullu majmu'atin fi majalin wa janibin min al-jawanib. Dan masing-masing kelompok atau masing-masing uh, berada dalam sisi-sisi yang dia bertawun padanya. ولا زالت الأمور تحتاج مزيدا من التعاون وبذل الجهد. Dan senantiasa perkaranya itu butuh untuk terus seorang itu bertambah semangat, bertambah ta'awunnya dan bertambah di dalam uh, kesungguhannya. La siyama ma'a qurbi waqti ad-daurah. Terlebih semakin dekatnya waktu daurah. Fa innal a'mala takthur. Maka kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan semakin tambah banyak. Wa tahtaju ila juhudin akthar. Dan butuh semangat yang lebih, kesungguhan yang lebih. ومن تعاون بشيء فإنما يقدم الخير والنفع لنفسه maka barang siapa yang dia bertawun dengan sesuatu maka sesungguhnya dia mempersembahkan kebaikan dan pahala. Qala Allah Ta'ala wa ma tuqaddimu min khairin fali anfusikum. Ya tadi mempersiapkan kebaikan dan pahala untuk dirinya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, dan apa yang kalian persembahkan dari kebaikan, berikan dari kebaikan adalah untuk diri-diri kalian sendiri. طلاب تربية الأولاد حسن كاشا زهير في أي سورة هذه الآية وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عكاشة حسن زهير مالك بلال عبد الحفيظ قليلا بعدها أحسنت المزمل أحسنت يا عبد الحفيظ في آخر المزمل فنحن نحتاج إلى التعاون مع إخواننا الذين يعملون في الميدان في المجالات المتنوعة باذلين جهودهم وأوقاتهم والذين يبذلون أموالهم وجاههم ووقتهم في سبيل خدمة إخوانهم maka kita butuh untuk bertawun bersama saudara-saudara mereka eh, saudara-saudara kita yang mereka telah beramal telah uh, bekerja di dalam banyak medan, di dalam banyak sisi-sisi yang bermacam-macam, mereka telah mencurahkan kesungguhan-kesungguhan mereka mengorbankan waktu-waktunya, mereka mengorbankan harta-harta dan mereka bersungguh-sungguh di dalam memuliakan tamu-tamu dan seterusnya. كما قلنا التعاون يكون بالكلمات الطيبة والدعوات الصادقة Sebagaimana yang kita katakan tadi, ta'awun diantaranya bisa dengan bentuk mengatakan perkataan yang baik dan berdoa mendoakan mereka dengan doa yang baik. Dan bisa pula dengan ikut serta bergabung dengan mereka dalam kebaikan itu. Dan meringankan beban dan kesulitan dari mereka. Dan bisa pula dengan memberikan arahan, masukan, saran yang bermanfaat untuk mereka. وتقويم أعمالهم وتصحيحها بقصد الارتقاء والاعتلاء بها dan meluruskan amalan-amalan mereka membenarkannya dengan niatan agar semakin baik agar semakin uh, tinggi ataupun semakin membaik keadaannya في العادة الذي يعمل في الداخل في الميدان هو لا يكون مركزا كما يركز الذي في الخارج seringnya seorang yang beramal atau bekerja dalam satu bidang terkadang dia tidak bisa e, fokus ataupun tidak bisa memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti orang yang berada di luar. Sehingga terkadang dia tersibukkan dengan satu perkara, terlewatkan darinya perkara yang lain. Huna fa'idatuka wa manfa'atuka bin nasihati allati وتحسين المستوى Maka di sini engkau datang dengan faedah, dengan manfaat yang engkau niatkan dengannya adalah agar keadaannya ataupun pekerjaannya semakin baik. علينا أن نحذر ألا يكون نصيبنا هو المشاهدة والنظر فقط Maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai bagian kita hanya melihat-lihat saja. بعضنا يفعل ذلك Sebagian kita melakukan hal ini. وبعضنا يزيد على ذلك كثرة كثرة الانتقادات والاعتراضات dan sebagian lebih lagi dari itu tidak hanya sekedar cuman melihat-lihat saja tapi banyak mengkritik banyak e, mengatakan ini dan itu قد سمعتم مني كثيرا الفائدة التي ذكرها سراج الدين البلقيني رحمه الله ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض أعيدها مرة أخرى thumma ulakhissuha. Dan kita telah menyebutkan beberapa kali perkataan Al-Bulqini faedah yang bagus. ولكن الانتهاض الانتهاض يا إخوان مثل إذا كنت جالسا ثم تقوم هكذا هذا انتهاض كما تنتهض من الجلوس من التشهد ثم تقوم مثال يعني لكن الانتهاض نعم. لمجرد الاعتراض Akan tapi seorang yang dia tiba-tiba bangkit hanya untuk sekedar uh, mengkritik. Min jumlatil amrah. Dan ini termasuk dari bentuk penyakit. Hada mawjudun fi kulli zaman wa fi kulli makan. Dan ini ada dalam setiap zaman dan makan. Unasi amalun. Ada orang yang bekerja. Wa akharuna yandurun. Dan yang lain hanya melihat. وآخرون يعترضون لماذا هم يفعلون هكذا لماذا لا يفعلون هكذا هذا خصوص أهلي في هذا الباب Jadi ada di sana orang tidak hanya sekedar melihat, tapi pintarnya hanya mengkritik. Kenapa ini melakukan ini? Kenapa yang itu kok enggak begitu? Dia hanya sekedar melihat saja dan ini hanya keahliannya hanya ini saja. ما معنى ذلك لا ننصح إذا رأينا الخطأ ما معنى كلامك هل إذا رأينا خطأ لا ننصح ولا نتكلم نسكت apakah apa maksud dari kalam ini apakah yang dimaksud ketika kita melihat sebuah kesalahan berarti kita diam saja هناك شيء اسمه النصح والتوجيه والإرشاد الهادف الهادف أي الذي له هدف نافع مقصود نافع مقصود التحسين والإصلاح لا مجرد الاعتراض فقط والتخطئة Wabayan al-aib. Di sana ada sesuatu yang dinamakan mm, eh, saran, masukan, nasihat yang memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang bermanfaat, menginginkan adanya perbaikan, menginginkan adanya kebaikan. Tidak hanya semata-mata mengkritik-mengkritik saja yang tidak ada tujuannya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang dia meniatkan kebaikan dan siapa yang meniatkan kerusakan. Fahunaka unasun fatahallahu alaihim fi babil amal. Di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala untuk uh, membukakan untuk mereka pintu-pintu untuk beramal. Wa aghlaqa alaihim babal jadal. Dan Allah menutup atas mereka pintu perdebatan. Fahunaka unasun fatahallahu alaihim babal jadal wa aghlaqa alaihim babal amal dan di sana ada jenis orang, jenis manusia yang Allah bukakan untuknya pintu perdebatan dan Allah tutup untuknya pintu beramal. ولكل ولكل وجهة هو موليها. كل واحد له طريقه ووجهته. Dan masing-masing mereka memiliki metodenya masing-masing. هذا jalannya. موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا dan hal ini telah ada sejak zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kita ini. Faqad bada'a al-khawarij bil محمد ala Muhammad الله Abdullah sallallahu alaihi wasallam. dan telah dimulai al-khawarij mereka mengkritik Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa wa hakadha 'ala 'ala 'ala al-khulafa' al-muslihin al-'amilin wa 'ala ad-du'ah wa 'ala al-ulama' wa 'ala kulli man yuridu al-khair. dan demikian pula setelahnya kritik mengkritik kepada para khulafa kepada mereka orang-orang yang berbuat islah, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada para ulama. Mereka mengkritik mereka. Eh, eh, para khawarij mengkritik mereka ini. Al-mu'minul mukhlisu fi ta'awunih. Seorang mukmin yang dia ikhlas di dalam ta'awunnya. La yubali fi ayyi amalin u'ti. Dia tidak peduli amalan apa yang diberikan kepadanya. Wa fi ayyi makanin wudhi' Dan ditempatkan di bagian apa dia tidak peduli. Wa ma'a ayyi syakhsin ishtarak. Dengan siapa dia harus bekerja. Wa min ayyi syakhsin tuliba minhu at-ta'awun. Dan dari siapa permintaan ta'awun ini datang. لأنه يتعامل مع الله عز وجل. Karena dia bermuamalah bersama Allah Azza wa Jalla. إذا رأى أن هذا العمل عمل صالح يقربه إلى الله ولا يتردد ولا يتوقف maka ketika dia melihat hmm. amalan ini adalah amalan saleh yang dengannya dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah maka dia tidak ragu untuk dia melakukannya wal aslu ya ikhwatah anna at-ta'awuna yusaffi al-qalba wa yashrahu as-sadra wa yazidu at-tuma'ninata was-surur dan asalnya wahai ikhwah bahwasanya ta'awun itu akan membersihkan hati akan melapangkan dada akan menjadikan uh, mendatangkan kegembiraan fa idza wajadta min nafsika غير هذه المنافع فاعلم أن في تعاونك شيء في تعاونك شيئا dan apabila engkau mendapati selain hal ini ketika engkau bertawun maka ketahuilah bahwasanya di dalam ta'awunmu itu ada sesuatu. Jaa fil Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. datang di dalam al Sahih Al Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuba li 'abdin akhidhin bi 'anani farasih." Sungguh beruntung bagi seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudang tali kekang kudanya fi sabilillah di jalan Allah asy'atha ra'suhu dalam keadaan kepalanya atau rambutnya acak-acakan. Mughbarratan qadamah. Kedua kakinya penuh dengan debu. Huna rakiz, fokus. Ini perhatikan. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia ditempatkan sebagai penjaga, maka dia akan melakukannya sebagai penjaga. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Dan kalau dia ditempatkan di pasukan atau di bagian belakang sekalipun, dia akan melakukannya berada di belakang. إن كان في الحراسة أو الساقة هذا في العادة إذا كان في الغزو والقتال لا يكون في مقدمة الجيش إنما يكون في الآخر yang seperti ini pasukan penjaga atau pasukan yang uh, seperti ini ketika dalam peperangan mereka hanya ditempatkan di bagian belakang tidak ada mereka bertemu langsung dengan musuh Qila lahu uhrus yahrus. Ketika dikatakan mereka kepada mereka jaga, mereka akan menjaga. idhab li isalit ta'am la ba's. Ketika dikatakan kepada dia, pergi siapkan makanan, dia mengatakan enggak apa-apa, pergi. Wa idza qila lahu kun fi hadzal amal huwa yakunu fihi wa yuaddi haqqahu bi itqanin wa ikhlas. Ketika dikatakan kepadanya, engkau berada di bagian ini, di uh, pekerjaan ini, maka dia akan menerimanya dan dia akan menunaikannya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan keikhlasan. Fatta'awunu abwabuhu 'azimah maka ta'awun babnya adalah bab yang sangat agung dan sisi-sisinya adalah banyak dan sebagiannya terkadang tidak butuhkan sesuatu yang uh, berat dan tidak uh, memberatkan sekalipun nasihah wa anta fit tariq engkau memberikan nasihat dalam keadaan engkau sambil jalan nasihah wa anta dakhil ad-dars Engkau memberikan nasihat dalam keadaan engkau di tengah-tengah dars. أحيانا يكون هناك بعض الأولاد الذين يزعجون الآخرين والناس في الدرس والمحاضرة Terkadang misalnya di sana ada anak-anak yang sebagian ramai mengganggu sebagian kepada sebagian yang lainnya di dalam atau di tengah-tengah dars atau muhadarah. تنصحهم أو تدخل وتفصل بينهم Engkau menasihati mereka, menasihatinya atau engkau masuk memisahkan antara anak-anak yang ramai itu. أحيانا بعض الآباء يحضر الدرس والدورة والمحاضرة وأبناؤه أو بنات والأمهات كذلك والأبناء أو البنات يلعبون Terkadang ada ikhwah datang duduk muhadarah atau seorang ummahat mereka hadir di uh, daurah dalam keadaan anak-anaknya di luar mereka bermain-main. الواجب أنا إذا رأيت أحدا من أبنائي من أبنائنا أن أنصحه وأن أدخله إلى المسجد Yang wajib apabila saya melihat anak saya misalnya anak-anak kita dia bermain, saya menasehatinya, mengajaknya masuk masjid. أولاد يلعبون في وقت الصلاة أيضا نأخذ الأجر ونكسب الأجر ونحتسب الأجر في إعانتهم على الدخول إلى الصلاة مبكرا Anak-anak yang di waktu sholat mereka bermain-main, kita ambil bagian, kita mengharapkan pahala, kita nasihati mereka, kita ajak mereka, kita tarik mereka untuk masuk sholat. إذا انتشر التعاون بيننا في تربية أبنائنا وبناتنا وشعر الجميع بأن الجميع أبناؤه وبناته حصل الأمان والراحة والطمأنينة Apabila terjadi ta'awun ini terlaksana terwujudkan ta'awun ini di antara kita di dalam anak-anak kita atau masing-masing kita dia menganggap anak-anak ini adalah anak-anaknya masing-masing dari kita menganggap anak-anak ini adalah anak-anaknya sehingga ketika dia berta'awun dalam keadaan dia menganggap anak tersebut seakan-akan anaknya maka apabila ini terwujudkan akan tercipta keamanan kenyamanan ketenangan أنا هنا في الدرس لكن وابني يخرج هناك خمسون أبا في الخارج سيص- سينصحونه ويرجعونه إلى الدرس مثلا Sebagai contoh, saya di sini menyampaikan pelajaran. Maka di sana ada mungkin lima orang dari kalangan para aba yang mereka menasihati anak-anak untuk apa namanya e, masuk daras atau diam. Wahakadal hal fil ummahat wal banat. Dan demikian pula hendaknya keadaan seperti ini pada para ummahat dan pada para banat. Mata yakunu hadza idza istasy'arna mas'uliyyat at-ta'awun. Kapan hal ini bisa terwujudkan? Apabila diri-diri kita menyadari akan tanggung jawab ta'awun. Amma idza kuntu ana amurru wa anzur wala ubali akan tetapi apabila ah, saya hanya sekedar memerintah, melihat, kemudian saya tidak peduli. Wal akhir kadzalik. Dan yang lain pun seperti itu. Taqillul haibah. Dari eh, afan tadi amur yakni yamur. Naam. Jadi anak salah terjemah. Uh, uh, misalnya saya ketika lewat hanya sekedar melihat, tidak peduli, kemudian seperti itu dan yang lain juga seperti itu. Taqul taqillul haibah. Taqillul. Taqillul haibah maka wibawa dari para orang tua ini akan menjadi uh, apa namanya ringan remeh di mata orang anak-anak. Fala yubalil abnau bi ahadin. Sehingga anak-anak mereka cuek tidak peduli dengan siapapun. Wa fasad wal ifsad. Sehingga akan bertambah kerusakan dan hal-hal yang merusak. Wa aman. Dan akan berkurang rasa aman. Ila akhiril mafasid dan seterusnya dari mafsadah-mafsadah yang banyak. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن الم- والنهي عن المنكر وبذل النصيحة أمان للمجتمعات Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan nasihat, maka ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab bersama. وهو من أعظم أنواع التعاون الذي يقدمه المسلم لأخيه المسلم Dan ini adalah bentuk ta'awun terbesar yang hendaknya dipersembahkan seorang muslim kepada saudaranya. أسأل الله أن يحفظنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga orang tua kita dan menjaga anak-anak kita, menjaga para umahat, menjaga para anak-anak perempuan kita dan menjaga uh, kaum muslimin semuanya. Dan yaj'ala hadhihi ad-dawrah al-qadimah khairan 'alaina wa 'ala buyutina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan daurah yang akan datang ini sebagai manfaat untuk kita dan untuk eh, rumah-rumah kita. Wa an yajziya kull man a'an wa kull man badal wa kull man ijtahada في تيسير أمر هذه الدعوة خير الجزاء dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan kepada mereka orang-orang atau pihak-pihak yang telah bertahun dalam uh, daurah ini mencurahkan kesungguhan waktu dan tenaga mereka wa urahhibu bismi hadzal ma'had bikulli man warada wa wafada وجاءنا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا لحضور الدورة dan aku menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada siapa saja dengan eh, nama atas nama ma'had kepada siapa saja yang telah datang dan uh, telah tiba dalam rangka menghadiri daurah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.